Semoga kajian sirah ini menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma amin. Kita telah memasuki periode Madinah yaitu tentang ghazawatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada malam hari ini kita masuk pembahasan ghazwatu Banil Mustaliq. Perang Banil Mustaliq. Dinamakan perang Banil Mustaliq karena dalam peperangan ini kaum muslimin melawan suku Banil Mustaliq. Suku Banil Mustaliq ini berpihak kepada orang-orang Quraisy yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada peperangan-peperangan begini, kita jangan melihat Rasulullah dan kaum muslimin perang Tapi yang paling penting adalah kita lihat sebabnya Sebabnya apa Sehingga ada perang itu sebabnya apa Islam adalah agama kasih sayang Bukan agama kekerasan Tapi semua kekerasan yang ada itu ada sebabnya Sebabnya adalah untuk menyebarkan kasih sayang Harus dengan kekerasan dulu Untuk membalas kekerasan yang ada sehingga tidak ada lagi kekerasan di kemudian hari Nah ini sebab peperangannya Waktu itu suku Banil Mustolik Siap-siap untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin Jadi mereka dulu yang mau nyerang Mereka siap menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta terpancing Beliau meneliti dulu Melakukan cek dan recheck terhadap berita ini beliau mengutus seorang sahabat yang bernama Buraidah Ibnul Husayb. Buraidah Ibnul Husayb untuk meneliti apakah benar suku Banil Mustalik hendak menyerbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ternyata benar. Nah, kalau mereka mau nyerang, lah masa kita mau diam saja? Wis sabar, wis. Ya. Ya bukan sabar namanya, habis. Kalau kita mau diserang orang ya bukan sabar, bukan diam. Sabar itu adalah berani. Asobro sabru Dalam suasana perang, orang itu dikatakan sabar kalau dia berani. Itu sabar. Jadi berani, ulet, tabah, terus berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berita ini benar, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengadakan persiapan-persiapan untuk menghadapi mereka. Waktu itu yang diperintahkan oleh beliau untuk menjaga Madinah sahabat Zaid bin Harithah. Disuruh jaga Madinah. Ada pendapat lain yaitu sahabat yang lain tapi yang masyhur sahabat Zaid bin Harithah. Kamu jaga Madinah. Diwakilkan Madinah kepada beliau. Kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekitar 700 sahabat. Berangkat cepat-cepat mumpung belum didahului mereka, maka kita mendahului dahulu. Jadi perang itu kan gitu. Jadi yang lebih cepat siapa? Siapa yang cepat dia yang menang. Jadi tidak menunggu dihadapi. Sampai akhirnya waktu itu suku Banil Mustolik mereka berada di sebuah tempat air yang diberi nama Al-Muraisik. Sehingga peperangan ini juga diberi nama Ghazwa Al-Muraisik. Jadi ada dua namanya. Yang pertama Ghazwa Banil Mustalik, yang kedua Ghazwa Al-Muraisik. Karena Banil Mustalik berada di tempat air namanya Al-Muraisik. Akhirnya Rasulullah SAW menengah muslimin mendahului mereka, diserbu dulu mereka, sebagian dari mereka terbunuh dan sebagian lagi tertawan dan mereka kalah. Harta mereka dijadikan sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Dan ini terjadi pada tahun ke-6 atau ke-5 Hijriah pada bulan Syakban. Ada yang mengatakan tahun 6 Hijriah, ada yang mengatakan tahun ke-5 Hijriah pada bulan Syakban. Peperangannya cuma gitu aja. Singkat aja peperangannya. Mereka diserbu, tidak ada perlawanan berarti dan mereka kalah telak. Sebagian terbunuh, sebagian tertawan dan harta mereka dijadikan sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Selesai. Kemudian termasuk dalam tawanan itu seorang wanita yang bernama Juwairiyah bintul Harith. Beliau ini adalah putri dari kepala suku Banil Mustalib. Ditawan namun akhirnya Juwairiyah ini e, dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam dan oleh Rasulullah dinikahi. Jadi Juwairiyah ini masuk Islam, dimerdekakan ya, masuk Islam dan dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kaumnya karena ini beliau ini adalah anak dari kepala suku, orang besar untuk mengangkat kaumnya. Dan ternyata benar dengan masuk Islamnya Juwairiyah, dengan dinikahinya Juwairiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ada sekitar 100 keluarga dari Banil Mustalik masuk Islam. Jadi mereka merasa senang. Ini ada salah seorang wanita dari mereka dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat derajatnya, dimuliakan. Jadi bukan dihinakan, dimuliakan. Mereka senang dimuliakan. Akhirnya 100 keluarga masuk Islam. Sehingga ibunda Juwairiyah ini dikenal dengan A'damun Nisa Barokatan ala Qaumiha wanita yang paling banyak barokahnya kepada kaumnya. Dengan masuk Islamnya beliau, dengan dinikahinya beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaumnya mendapat barokah, dapat hidayah masuk Islam. 100 keluarga bahkan mereka merasa bangga. Mereka mengatakan nahnu asharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah iparnya Nabi. Senang. Jadi di sini kita lihat pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semata-mata tidak semata-mata karena syahwat hawa nafsu, tapi juga ada maksud-maksud lain. Di antaranya untuk menarik hati suku-suku supaya tertarik masuk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebenarnya peperangan Banil Mustalik atau Al-Muraisi ini tidak ada yang istimewa. Cuman gitu aja selesai. Selesai gitu aja. Tapi dalam peperangan ini ada dua kejadian besar. Dua kejadian besar dan ini menunjukkan betapa kejahatan orang-orang munafik. Orang munafik ini selalu ada kapan saja dan di mana saja. Yang mana pemimpin orang munafik saat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini sakit hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia waktu itu di Madinah direncanakan hendak diangkat menjadi pemimpin Madinah, Raja Madinah. Ternyata Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini kalah saingan dengan Rasulullah SAW. Otomatis beliau jadi nabi, jadi rasul, kepala negara, segala-galanya. Abdullah bin Ubay kalah. Sakit hati bukan main. Mau ngelawan, tidak berani. Akhirnya menempuh cara nifak pura-pura Islam tapi hatinya penuh dengan kebencian, sakit hati. Dan orang kalau sudah sakit hati kayak gini, munafik seperti ini, dia cari kesempatan. Cari kesempatan, kapan saya bisa jatuhkan dia? Tak tunggu waktunya, saya bisa jatuhkan dia. Jadi dia selalu cari kesempatan hendak menjatuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bahaya, diterus diteropong terus. Ah, mana ini kesempatannya? Mana? Nah. kalau sudah berhasil mendapatkan, wah seakan-akan prestasi tersendiri. Wah, kejelekannya terbongkar. Prestasi besar untuk dijelek-jelekan, dijatuhkan. Dan subhanallah ada dua kejadian besar. Kejadian yang pertama-tama ketika itu ada kesalahpahaman antara salah, antara salah seorang ansor dengan muhajirin. Kesalahpahaman. Yang mana orang Ansor adalah penduduk asli Madinah, Muhajirin pendatang, hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya dalam Islam kalau sudah namanya orang Islam itu satu, tidak ada istilah penduduk asli, tidak ada istilah pendatang. Yang ada adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman saudara, al muslimu akhul muslim. Cuman memang pendatang ada adab-adabnya kepada penduduk pribumi asli. Jangan sampai nanti menguasai atau ngusir atau menggeser atau yang lainnya. Ini ada kesalahpahaman. Waktu itu salah seorang ansor rebutan air dengan salah seorang muhajirin. Kemudian orang muhajirin ini sempat memukul orang ansor. Namanya manusia ya, salah paham, wajar. Ternyata mereka emosi. Dua orang ini masing-masing emosi. Orang Ansor mengatakan, "Ya lal Ansor, hai Ansor, ayo mari ke sini." Yang Muhajirin tidak mau kalah, "Ya lal Muhajirin, hai Muhajirin, mari ke sini." Sudah datang Ansor, datang Muhajirin, hampir terjadi perang antara Ansor dengan Muhajirin. Untung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera datang dan beliau langsung mengatakan, "Abi wal jahiliyah wa ana baina adhurikum." Da'uha fa innaha muntina. Kamu ini bagaimana? Apakah kamu tetap akan membawa ajaran-ajaran jahiliyah dulu? Fanatik, fanatik golongan, fanatik kelompok. Padahal saya masih ada di depan kamu. Masa mau kembali jahiliyah lagi? Tinggalkan ajaran jahiliyah itu. Itu ajaran yang busuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nggak jadi, damai lagi mereka. Untung ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau sekarang ya apa kira-kira? Yang mendamaikan siapa? Kalau yang mendamaikan saya disikat sekalian. Iya. Untung ada Rasulullah. Yang jadi masalah itu Rasulullah sudah meninggal dunia. Ini musibah paling besar. Kalau ada masalah tidak ada penyelesaian. Orang Islam tukaran ya tukaran. Ini menang sendiri, menang sendiri, tidak ada penyelesaian. Kalau dulu kan enak ada Rasulullah. Ya, ada Rasulullah masa mau ber, eh, yang akor yang damai. Damai. Dan ternyata kejadian ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, termasuk oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kesempatan ini. Dia akan selalu neropongan dari kesempatan. Kapan bisa jatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan bisa mengadu domba kaum muslimin. Ah, dapat ini. Dapat kesempatan. Akhirnya Abdullah bin Ubay ini datang kepada orang-orang Ansor dengan penuh kemarahan. Dia mengatakan, hai hey, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, ini gara-gara kamu sendiri. Kenapa dulu ketika mereka datang ke Madinah kamu sambut mereka? Kamu sambut dengan hangat, kamu sambut dengan sukacita. Bahkan kamu beri mereka separuh hartamu, kamu beri mereka segala-galanya. Sekarang setelah mereka kuat, kamu akan dihabiskan oleh mereka. Wah, diadu domba ini. Sampai-sampai Abdullah bin Ubay mengatakan, kamu ini ibaratnya, ibaratnya pepatah yang mengatakan samin kalbak yakulka. Gemukkan anjingmu. Nanti kalau anjingmu gemuk akan makan kamu. Jadi seakan-akan orang muhajirin ini anjing-anjing yang digemukkan oleh orang ansor. Setelah anjingnya gemuk orang ansor mau dimakan. Allahu Akbar. Ini salah kamu sendiri nih orang-orang Madinah. Ada apa? Kamu beri hati mereka. Kurang ajar. Sekarang sudah besar mereka mau ngalahkan kita. Mau dikuasai kita, mau dihabiskan kita. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang dahsyat. Yang diabadikan oleh Allah swt dalam Al-Quran. Sampai Allah menurunkan satu surat khusus. Suratul Munafiqin. Surat tentang orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay mengatakan la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Kami nanti kalau sudah pulang ke Madinah, kami orang-orang yang mulia ini akan mengusir orang-orang yang hina itu. Hai orang-orang Madinah, ayo. Nanti kalau kami sudah kita sudah pulang ke Madinah, mari kita-kita orang yang mulia ini mengusir orang-orang yang hina itu. Yang mulia adalah dia dan teman-temannya orang munafik, yang hina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Rasulullah dibilang seperti ini. Orang itu kalau sudah benci ya, benci ya, semuanya kelihatan jelek. Orang kalau sudah benci semuanya kelihatan jelek. Tapi orang kalau cinta semuanya kelihatan baik. Abdullah bin Ubay ini karena benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan jelek. Sampai-sampai pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu naik keledai. Rasulullah tawadu orangnya naik keledai. Sampai berada di sampingnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Abdullah bin Ubay? Tanaha. na adana raihatu himarik. Hei Muhammad, kamu menjauh saja. Bau kamu. Bau keledaimu itu loh. Ya, Rasulullah dibilang bau. Kamu menjauh. Bau keledaimu itu loh. Ini karena dia munafik, karena benci. Padahal Rasulullah itu wangi. Rasulullah itu wangi. Kalau orang beriman Rasulullah wangi. Sampai-sampai para istri Rasulullah SAW kalau Rasulullah tidur pas musim panas, keluar keringat banyak. Istri-istri Rasulullah SAW rebutan keringatnya Rasulullah SAW. Rebutan keringatnya. Diambil keringatnya, ditaruh di tempatnya parfum. Supaya parfumnya tambah wangi. Kena keringatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Cinta. Rasulullah suci lahir batin suci, manusia suci beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nanti ketika perang Hudaybiyah, nanti kita akan lihat sahabat karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah meludah itu, meludah itu mereka rebutan ludahnya. Ludahnya Rasulullah buat rebutan, diusapkan di wajahnya, badannya. Kenapa? Wangi, ludahnya Rasulullah wangi karena cinta. Dan itu boleh tabaruk mencari berkah dengan badan, dengan tubuh Rasulullah SAW boleh. Khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah. Khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau Rasulullah wudhu, itu air wudhunya nggak nyentuh tanah, buat rebutan. Sampai mereka hampir berkelahi rebutan bekas air wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Cinta. Sehingga ada ucapan yang sangat indah yang mengatakan wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiya seseorang yang memandang dengan mata ridho dengan mata cinta maka pandangan itu akan menutupi semua keburukan orang kalau cinta maka kekasihnya itu keburukannya nggak kelihatan kelihatan bagus semua kenapa cinta Sebaliknya kalau kacamata benci, kalau orang melihat dengan kacamata benci, maka semua yang baik tertutupi. Yang buruk-buruk tampak semua. Demikian pula di sini. Subhanallah, setelah Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan hal itu dan didengar oleh salah seorang pemuda mukmin yang kuat imannya yang bernama Zaid bin Arqam. Dia dengar langsung dia berangkat lari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahukan masalah ini. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay mengatakan begini, begini, begini ya Rasulullah. Lain in roja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adad. Akhirnya Rasulullah SAW itu orangnya bijaksana. Tidak mau beliau menerima berita sepihak. Jadi kalau berita itu menyangkut dua orang, Rasulullah nggak mau dari sepihak, didengarkan dua belah pihak. Baru beliau mengambil keputusan. Di sini beliau memanggil Abdullah bin Ubay, dipanggil. Apakah benar kamu mengatakan seperti ini? Ya namanya orang munafik, kira-kira ngaku enggak? Ya tidak mungkin ngaku orang munafik. Tidak, tidak. wallahi, wallahi demi Allah, demi Allah. Tidak ya, tidak tidak mungkin ngaku. Oh, dia munafik. Tapi alhamdulillah waktu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung Allah diturunkan satu surat. Suratul Munafikin. Yang membongkar kejelekan dia dan dibaca oleh umat manusia sampai kiamat. Allahu akbar. Di antaranya ada ayat mereka mengatakan la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal walillahil izzatu walil mu'minin. Mereka mengatakan diri mereka mulia, Rasulullah dan kaum muslimin hina, tapi oleh Allah dijawab yang mulia adalah Allah, rasulnya dan juga kaum mukminin. Langsung Allah yang jawab. Dicampakkan, dibongkar kejelekannya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak, namanya Abdullah juga anaknya. Tapi anaknya beriman. Anaknya ini mukmin, beriman anaknya, imannya kuat. Anaknya ini datang kepada Rasulullah SAW sambil menghunuskan pedang. Ya Rasulullah, kalau Anda siap ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher bapak saya ya Rasulullah. Subhanallah ya, orang beriman. Jadi dia siap untuk membunuh bapaknya. Ini hakikatnya bukan bunuh bapak, hakikatnya adalah orang mukmin bunuh orang munafik. Tapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang. Ya Rasulullah, bapakku ya Rasulullah, dia mengatakan Anda hina, dia mulia. Padahal saya yakin ya Allah antal aziz wa huwa dalil. Engkau yang mulia, dia yang hina ya Rasulullah. Biar saya penggal lehernya dengan pedang ini. Kata Rasulullah jangan, biarkan sudah, biarkan. Biarkan. Kenapa? Tidak ada faedahnya orang munafik. Jadi memang orang-orang munafik itu oleh Rasulullah SAW sengaja tidak dibunuh. Padahal Rasulullah tahu munafik. Kenapa? Ada beberapa alasan. Di antara alasannya supaya manusia jangan salah paham. Nanti mereka menyangka Muhammad bunuh sahabat-sahabatnya. Hati-hati loh dengan Muhammad. Muhammad suka bunuh teman-temannya. Karena mereka tidak tahu kalau ini adalah orang munafik. Karena munafik itu ada di dalam. Sementara hukum tidak bisa. Saya tahu artinya tidak bisa. Hukum itu harus ada bukti. Iya kan? Kalau mau bunuh harus ada bukti. Ini buktinya ini, saksinya ini. Baru terjadi hukum bunuh. Tidak bisa mengatakan saya tahu artinya munafik. Tidak bisa hukum gitu. Orang tidak mau tahu. Jadi hukum harus jelas. Nahnu nahkum bid dawahir. Wallahu yatawalla as-sarair, kita menghukumi dohirnya, Allah yang tahu batinnya urusannya Allah. Jadi Rasulullah tidak bunuh orang munafik padahal beliau tahu, beliau diberitahu oleh Allah nama-nama orang munafik. Orang munafik itu banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Banyak sekali. sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala itu diberitahu nama-nama orang munafik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberitahu nama-namanya. Sehingga para sahabat takut jangan-jangan namanya termasuk di antara nama orang munafik. Sampai-sampai sahabat Umar ibnul Khattab takut datang ke tempatnya sahabat Hudzaifah. Ya Hudzaifah, nama saya masuk enggak ya Hudzaifah? Sahabat Umar takut munafik. Kata Hudzaifah, wala uzaki ba'daka 'ala Allahi ahad. Kamu tidak masuk namamu, tapi saya tidak mau nerangkan yang lainnya lagi. Nanti orang-orang datang ke saya semua tanya-tanya kan repot saya. Sudah tidak. Kamu yang jelas, yang jelas kamu tidak masuk namamu. Sampai ada salah seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala beliau mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq min anfusihim. Aku pernah ketemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing dari mereka takut jangan-jangan pada diri mereka ada sifat kemunafikan. Jadi orang semakin tinggi imannya semakin takut. Apalagi menimbang antara ucapan dengan perbuatan takut jangan-jangan termasuk orang munafik. Jadi sahabat Hudzaifah ini ditakuti kalau ada jenazah mereka lihat Hudzaifah kalau Hudzaifah menyolati, alhamdulillah, berarti dia bukan orang munafik. Kalau ada jenazah Hudzaifah tidak mau nyolati, wah, bingung semuanya. Hudzaifah tidak mau nyolati, kenapa ini? Jangan-jangan ini adalah orang munafik. Karena tidak boleh menyolati orang munafik. La takum la tusalli wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la takum ala qabri. Enggak boleh nyolati orang munafik. Hanya masalahnya munafik ada di dalam, enggak ada bukti kita. Hati Ya saya tahu hatinya orang, orang lain tidak tahu, ya apa, tidak nyambung, tidak bisa. Rasulullah tahu hatinya orang, orang lain tidak ada yang tahu. Tidak nyambung, salah paham nanti. Dan sahabat Hudaifah ini pernah suatu ketika mendengar ada seorang anak muda berdoa. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin yaitu tentang min sifatil munafiqin di antara sifat-sifat orang munafik itu ada seorang anak berdoa Allahumma ahlikil munafiqin ya Allah binasakanlah orang-orang munafik kata Hudzaifah apa ya bna akhi law halakallahul munafiqin lastauhashtum fit turuqat liqillatis salik wahai anak saudaraku wahai anak muda jangan kamu berdoa gitu Nanti kalau doamu dikabulkan Allah, orang-orang munafik dibinasakan oleh Allah, kamu akan kesepian di jalanan nanti. Karena gak ada orang di jalanan. Subhanallah, betapa dahsyatnya. Jadi jangan berdoa minta dibinasakan orang munafik. Karena kalau orang munafik dibinasakan oleh Allah, nanti kesepian kamu. Karena gak ada orang lagi, mati semua orang-orang. Tinggal berapa gelintir orang saja yang tidak munafik. Allahu Akbar. Kemudian juga sahabat Hudzaifah ini pula disebutkan dalam kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh Ibnu Battah, ulama pada abad ke-4 Hijriah rahimahullahu taala. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun law ramaitahum bisahmin yaumal jum'ah lam yusib illa kafiron au munafiqon." Akan datang suatu masa pada manusia Ketika mereka kumpul di masjid untuk sholat Jumat. Lalu kamu ambil anak panah. Kamu lempar secara acak kepada mereka. Maka yang terkena lemparan anak panah itu. Kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Allahu Akbar. Jadi akan datang suatu masa pada manusia ketika orang-orang itu kumpul di masjid untuk sholat Jumat. Orang apa mereka? Orang Yahudi, Nasrani, Islam, orang apa? Islam kan KTP-nya. Di masjid Jumatan Islam. Tapi kata Hudzaifah, ketika kamu lempar anak panah. Kalau bahasa kita sekarang kita lempar batu aja acak, lempar batu aja acak. Maka yang terkena lemparan itu kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Ini menunjukkan betapa banyaknya. Betapa banyaknya. Allahu akbar. Memang benar. Dan kita akan mengetahui yang seperti ini kalau kita terjun di medan dakwah. Orang itu kalau terjun di medan dakwah akan tahu betapa dahsyatnya yang seperti ini. Kalau orang nggak terjun di dakwah nggak tahu. Ya memang hidupnya guyon-guyon, santai-santai, ya memang nggak ada masalah. Tapi kalau sudah dakwah, mengajak orang untuk lurus, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada ajaran yang tauhid, yang sunnah, kelihatan nanti ada orang-orang yang benci, kita orang yang musuh, orang-orang yang menghalang-halangi, orang-orang yang melecehkan sunnah, orang-orang yang memberikan komentar-komentar komentar-komentar keji kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di negara Islam lehernya putus ini. Lehernya putus negara Islam. Ada orang cerita hadis, wah apa itu kan zaman dulu itu. Sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan nah, ini kalau negara Islam pegang orang ini, laporkan. Ah, tobat apa enggak? Tobat, alhamdulillah tobat. Nah ini. Eh, menyakit. Dan sekarang kalau diterapkan itu, ya banyak leher yang putus. Ya, tinggal dua atau tiga orang aja lehernya tidak putus. Subhanallah, dahsyat, dahsyat. Rasulullah SAW sabarnya luar biasa. Jadi masalahnya sekarang munafikin ada di dalam, tidak ada yang tahu. Jadi Rasulullah tidak membunuh mereka. Karena nanti khawatir orang salah paham. Muhammad ini suka membunuh orang. Karena Muhammad tahu artinya. Orang tidak ada yang tahu artinya. Tidak nyambung nanti. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di antara kandungan yang bisa kita ambil di sini adalah bahaya orang munafik. Orang munafik ini ada kapan saja di mana saja dalam skala internasional banyak orang munafik. Dalam skala nasional banyak orang munafik. Dalam skala provinsi banyak orang munafik. Dalam skala kota banyak orang munafik. Dalam skala pedesaan sampai kampung sampai tambah kecil banyak orang munafik kita waspada. Dan di antara sifat khusus mereka, ciri khusus mereka, itu mereka cari-cari kesempatan untuk menjatuhkan Islam wal muslimin. Cari kesempatan. Orang diteropong terus. Kalau ada dapat seakan-akan salah, wah kesempatan. Prestasi tersendiri. Mari kita jatuhkan dia. Allahu Akbar. Tapi jangan pernah takut. Kita punya dua resep, sabar dan yakin. Pasti Allah memberikan kemenangan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Orang munafik pasti oleh Allah dibongkar cepat atau lambat. Seperti ini dibongkar oleh Allah dan dibaca kejelekannya sampai hari kiamat nanti. Kemudian kejadian yang kedua yang tidak kalah besarnya orang munafik lagi. Mereka saking sakit hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka hendak merusak rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai rumah tangga Nabi itu tidak aman. Sehingga ada berita namanya hadithul epik. Berita bohong. Ibunda Aisyah dituduh serong. Istrinya Nabi dituduh berselingkuh. Allahu Akbar. Waktu itu kejadiannya. Ketika oh, kaum muslimin setelah selesai peperangan Banil Mustalik atau perang Al-Muraisi ini. Mereka berangkat malam-malam berangkat pulang ke Madinah. Sedangkan Ibunda Aisyah waktu itu enggak ada. Ibunda Aisyah kalungnya jatuh. Beliau nyari kalungnya. Dan mereka enggak tahu kalau Ibunda Aisyah sedang keluar mencari kalungnya. Karena biasa para wanita itu kalau naik onta itu naik haudaj. Onta itu ada seperti rumah-rumah di atasnya itu loh. Iya. Yang pernah lihat film The Mrs itu biasanya ada kan ya. Jadi ada rumah-rumah itu tempatnya wanita di situ. Jadi tidak kelihatan. Dan Ibunda Aisyah tidak disebutkan orangnya itu ringan. Mungkin orangnya itu nggak gemuk ya ringan. Sehingga orang yang mikul itu tidak tahu apakah di dalamnya ada orangnya atau tidak ada, tidak tahu, nggak bisa bedakan karena ringan. Jadi waktu mereka pikul, mereka naikkan di onta, mereka tidak tahu kalau ibunda Aisyah sedang tidak berada di dalamnya. Mereka berangkat. Ibunda Aisyah ketinggalan karena beliau nyari kalungnya yang hilang. Setelah itu kalungnya ketemu, ibunda Aisyah lihat, wah sudah berangkat temuannya. Sudah berangkat temuannya. Akhirnya Ibunda Aisyah pun sambil menunggu barangkali nanti ada yang kembali, beliau ketiduran. Nah, beliau ketiduran dan subhanallah saat itu ada juga seorang sahabat yang ketinggalan. Namanya sahabat Sofwan Ibnu Al-Mu'attal As-Sulami. Sofwan Ibnu Al-Mu'attal ketinggalan. Bahkan disebutkan dalam riwayat sahabat Sofwan ini orangnya itu suka tidur. Karena waktu itu berangkatnya malam, dia ketiduran. Dia tidak tahu kalau orang-orang berangkat tertinggal. Ketika bangun dia lihat sudah orang-orang terlambat, oh, berangkat semua, dia ketinggalan. Lalu dia lihat kok ada apa? Kok ada pakaian hitam, ada apa itu? Beliau berangkat menuju tempat hitam itu, ternyata Ibunda Aisyah kaget beliau. Innalillah wa inna rajiun. Zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istrinya Rasulullah kok di sini Mas Ian? Kaget. Ibunda Aisyah mendengar suara keras tadi kaget juga. Ibunda Aisyah bangun. Ibunda Aisyah bangun. Akhirnya sahabat Sofwan ini dengan penuh sopan, dengan penuh akhlak, dengan penuh adab kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ibunya sendiri, ibunya orang beriman. Istrinya Nabi kan ibu kita kan, ummahatul mukminin, ummul mukminin. Dipersilakan wahai Bunda Aisyah silakan Anda naik unta saya, dan saya yang yang apa namanya? Saya yang bawa tali kendalinya. Dengan penuh sopan, dengan penuh akhlak. nggak pakai ngobrol-ngobrol, nggak pakai berdoa-doa Anda, langsung aja. Ibu Naisa daripada silakan naik, lalu tali ontanya dipegang, jalan dia. Udah gitu aja. Sampai akhirnya ketemu kembali dengan rombongan kaum muslimin. Sudah gitu aja. Wah, orang munafik dapat kesempatan. Ah, dapat kesempatan lagi nih. Istrinya Nabi Muhammad berselingkuh. Akhirnya disebarkan berita bohong. Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Dan subhanallah berita ini menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Subhanallah, betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga Nabi dirusak. Sampai Rasulullah sendiri, namanya manusia ya, ya terpengaruh juga. Karena Rasulullah tidak mengambil sikap sebelum turun wahyu. Ini satu Madinah sudah bicara ini, Aisyah selingkuh, Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Sementara Ibunda Aisyah dalam keadaan sakit waktu itu. nggak tahu apa-apa beliau, masih belum tahu kalau sudah menyebar berita, beliau dituduh selingkuh. Beliau sakit. Cuman beliau merasakan, Ibunda Aisyah ini merasakan Rasulullah kok sikapnya agak beda. Tidak seperti biasanya. Kalau biasanya Rasulullah datang itu mesra. Sekarang kalau datang biasa aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifatik, bagaimana keadaanmu? Terus gitu aja selesai. Tapi Bunda Isa nggak curiga apa-apa. Soalnya Bunda Isa belum tahu kalau difitnah. Sampai Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat. Wahai sahabat-sahabat, kira-kira bagaimana pendapatmu masalah ini? Sahabat Ali bin Abi Thalib, wahai sahabat Ali, bagaimana pendapatmu? Kalau sahabat Ali pendapatnya agak keras. Kata sahabat Ali, "Is kamu cerai saja Aisyah." Kata sahabat Ali, "Kamu ceraikan aja Aisyah." Wan nisa siwa kathir. Masih banyak perempuan lain selain Aisyah. Kemudian Rasulullah tanya lagi kepada sahabat Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma, "Wahai Usama, bagaimana pendapatmu masalah ini?" Kata sahabat Usama, "Ya Rasulullah, jangan kau ceraikan Aisyah ya Rasulullah. Aisyah dekat tibril khalis." Aisyah itu emas murni 24 karat. Jangan kau ceraikan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya berita ini. Dan menyebar. Tapi sahabat semuanya kena pengaruh sebagian. Ibunda Aisyah masih belum tahu apa-apa juga. Beliau sakit. Suatu ketika Ibunda Aisyah waktu itu dengan salah seorang wanita, ibunya sahabat Mistoh. Ada sahabat namanya Mistoh. Ini ibunya. Ibunya waktu terpeleset, Lalu ibunya mencaci maki Mistah. Oh celaka Mistah itu. Ibu Nda Aisyah kaget. Loh kenapa? Kok anakmu kamu doakan keburukan? Loh apa kamu tidak tahu Aisyah? Loh ada apa? Loh anakku itu fitnah kamu. Anakku terlibat fitnah kamu. Kamu difitnah selingkuh. Waduh Ibu Ibunda Aisyah kaget dengar ini. Jadi kamu tidak tahu. Ini berita sudah menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Akhirnya Ibunda Aisyah tambah sakit, tambah parah, tambah nangis terus, nangis terus. Dan beliau minta izin untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya. Ke rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nangis, tidak bisa tidur, makan tidak enak. Wais, mikir terus, mikir terus. Kemudian setelah dua hari di rumah sahabat Abu Bakar pulang ke rumah orang tuanya. Rasulullah datang ke sana pada hari ketiga. Lalu Rasulullah duduk, Rasulullah membuka ucapan-ucapan dengan syahadat dan Rasulullah mengatakan amma ba'du ya Aisyah fa innahu balaghani anki kadza wa kadza fa in kunti bari'a sayubri'ukillah wa in kunti almamti bidambin fastaghfirillah wa tubi ilaih fa innal 'abda idza tarafa bidambihi thumma taba ila Allah taballahu alaih Lalu kata Rasulullah amma ba'du Wahai Aisyah, telah sampai berita kepadaku begini dan begini. Kalau memang kamu bersih dari semua tuduhan itu, Allah akan menurunkan ayat-ayat yang membersihkan kamu. Tapi wahai Aisyah, kalau memang kamu telah melakukan perbuatan itu, kamu benar-benar berselingkuh, maka mintalah ampun kepada Allah, tobatlah kepada Allah. Karena seorang hamba apabila mengakui dosanya dan dia taubat kepada Allah, Allah menerima taubatnya. Subhanallah ya. Betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kamu bersih, Allah akan menurunkan ayat yang membersihkan kamu. Kalau memang kamu bersalah, taubat aja kepada Allah. Diterima tobatmu oleh Allah. Begitu aja Rasulullah. Dan beliau tidak berani memberi keputusan karena belum ada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nunggu wahyu dulu. Akhirnya Ibunda Aisyah hanya bisa ngusap air matanya saja. Nangis beliau. Sampai Rasulullah bicara gitu aman nangis beliau. Bapaknya, ibunya juga tidak tahu mau ngomong apa ini. Tidak tahu. Mana kejadian yang benar. Seperti apa kenyataannya. Akhirnya Ibunda Aisyah yang ngomong. Beliau mengatakan. Wallahi laqad alimtu. Laqad sami'tum bihadal hadith hatta staqarra fi anfusikum. Wasaddaqtum bih. Fala in kultu lakum inni bari'ah wallahu ya'lamu anni bari'ah la tusaddikunani wala in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni minhu bari'ah la tusaddikuni Fawallahi la ajidu li wa mathalan illa kama qala Abu Yusuf Fasabrun jamil wallahu al-musta'anu ala ma tasifun Kata Ibu Aisyah, saya sekarang telah tahu masalahnya kalian mendengar berita seperti itu, ternyata berita itu kalian terima dan kalian percayai berita itu. Sudah. Kalau seandainya aku bilang aku tidak berbuat itu, kamu tidak akan percaya. Padahal Allah Maha tahu bahwa aku tidak melakukannya. Aku bersih dari tuduhan itu. Tapi kalau aku ngaku, iya aku melakukan. Kamu percaya. Padahal Allah maha tahu aku tidak melakukan. Kan gitu ya. Dah fitnah sudah kan menyebar. Kalau saya mengatakan tidak, tidak akan percaya. Kalau saya mengatakan iya, mereka akan percaya. Padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Kata ibu Nek, sudah kalau gitu saya serahkan kepada Allah saja. Saya hanya mengucapkan seperti ucapannya bapak Nabi Yusuf. Siapa namanya? Bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Yakub saya hanya mengucapkan seperti ucapan bapak Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub fasobrun jamil Wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar saja dengan sabar yang baik. Allah lah yang diminta pertolongan dari apa-apa yang kamu sebutkan dari fitnahan itu. Wis sabar aja. Sudah kemudian beliau pergi, beliau kembali ke kamarnya ya bersedih dan menangis. Alhamdulillah ternyata saat itu juga turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membersihkan ibunda Aisyah. Sepuluh ayat dari surat An-Nur khusus untuk membersihkan Ibunda Aisyah dari semua tuduhan bahwa beliau adalah wanita yang bersih, bukan wanita yang serong, mulai dari ayat 11 sampai ayat nomor 20. sepuluh ayat untuk membersihkan Ibunda Aisyah. Rasulullah senang ketika turun ayat ini. Langsung Rasulullah datang kepada Aisyah. Hai Aisyah kabar gembira, Aisyah kabar gembira. Rasulullah tertawa. Ya Aisyah, ama Allah fat bara'ak. Ya Aisyah, Allah telah membersihkan kamu dengan ayat-ayatnya. Kamu bersih dari tuduhan itu. Kemudian ibunya Ibunda Aisyah bilang, Kumi ilai, wahai Aisyah, kamu bangun aja untuk menemui suamimu yang membawa kabar gembira itu." Kata Ibunda Aisyah, "Wallahi la mu ilai wala ahmadu illallah." Demi Allah, saya tidak akan bangun untuk menyambut dia. Dan saya tidak akan memuji kecuali Allah. Biasa wanita ya, sifatnya wanita ya, perasaan, emosi. Tidak, saya tidak mau. Ada marahnya, biasa wajar kan manusia. Saya hanya muji Allah. Karena yang membersihkan saya adalah Allah. Turun ayat yang semuanya membersihkan Aisyah. Kemudian di antara bunyi ayat itu Innaladina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithim wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun alim panjang lebar nanti di rumah dibaca aja karena waktunya sedikit ayat 11 sampai ayat 20 yang di sana juga ancaman-ancaman bagi orang yang suka fitnah fitnah kaum mukminin kemudian akhirnya Rasulullah manggil manusia Rasulullah khutbah Rasulullah menerangkan kepada mereka bahwa Allah telah menurunkan ayat-ayat yang membersihkan ibunda Aisyah. Aisyah tidak pernah berselingkuh. Aisyah adalah wanita yang suci. Jadi kalau ada orang nuduh ibunda Aisyah selingkuh, dia kafir. Imam Malik mengatakan kalau ada orang menuduh ibunda Aisyah selingkuh, kafir. Kenapa kafir? Karena dia mendustakan ayat-ayat Allah. Surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Lalu ada tiga orang sahabat yang dihukum cambuk. Karena tiga sahabat ini termasuk yang menyebarkan fitnah. Dua laki-laki, satu perempuan, yaitu sahabat Hasan bin Thabit, sahabat Mistah bin Uthata. dan sahabat wanita Himnah bin Jahshin. Tiga sahabat ini dicambuk 80 kali. Karena dia telah menfitnah, menuduh orang selingkuh. Karena kalau orang itu nuduh orang lain selingkuh itu harus ada empat saksi. Empat saksi ini semuanya tahu dengan mata kepala bahwa laki-laki itu memasukkan alatnya ke dalam alatnya perempuan. Kelihatan dengan matanya. Bukan hanya lihat apa namanya uh, saling tindik-tindikan aja, tidak cukup. Dia lihat dengan mata kepalanya bahwa alat laki-laki itu masuk ke dalam alat wanita. Bukan film, bukan foto, bukan video, dengan mata kepala. Empat saksi kalau tidak bisa mendatangkan empat saksi dicambuk 80 kali. Dan ini tiga orang sahabat dicambuk 80 kali. Orang-orang munafik bagaimana? Orang-orang munafik malah nggak dicambuk, malah Rasulullah dibiarkan. Kenapa? Karena orang munafik percuma. Kalau mereka dicambuk tidak ada faedahnya. Munafik yang munafik, jelek jahat. tambang rusak, tambang ngaco, biarkan aja. Biar diadab oleh Allah di akhirat dengan adab yang dahsyat. Kalau orang mukmin oleh Allah dihukum di dunia, Ingat di akhirat nggak ada lagi hukumannya, telah selesai. Sahabat Hasan bin Thabit adalah sahabat yang setia kepada Rasulullah. Bahkan beliau termasuk salah seorang ahli syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka membela Rasulullah dengan syair-syairnya. Hasan bin Thabit radhiyallahu taala Beliau punya sebuah syair yang sangat indah yaitu yang berbunyi memuji Rasulullah wa ajmala minka lam taraqattu aini wa ahsana minka lam talitin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wahai Rasulullah mataku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari Anda tidak pernah ada seorang wanita yang melahirkan bayi yang lebih bagus dari Anda wahai Rasulullah anda diciptakan bebas dari semua aib, semua cacat. Anda sempurna ya Rasulullah. Seakan-akan Anda diciptakan sesuai dengan keinginan Anda. Jadi Rasulullah sempurna akhlaknya, kemudian juga badannya. Inilah ma'asyiral muslimin kisah yang kedua yaitu tentang fitnahan. Jadi kita harus waspada di antara orang munafik suka buat fitnah-fitnah. Dan kita juga jangan putus asa, kebenaran pasti menang cepat atau lambat. Dan kita juga jangan pernah lupa perjalanan kita ini panjang. Bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Mungkin orang munafik bisa menang sementara waktu di dunia. Tapi di akhirat gak akan bisa menang. Dan inilah memang jalan dakwah berat. Penuh dengan fitnahan, penuh dengan caci maki, penuh dengan tuduhan dan macam-macam. Dan orang kalau di medan dakwah setengah-setengah dia akan bubar. Bubar. Karena berat, dakwah ini berat, berat sekali. Kalau orang setengah-setengah tidak bisa, berat, bubar. Sudah bismillah, tawakal Allah, terserah, serahkan Allah. Kalau menyangkut diri pribadi tidak masalah. Yang penting jangan merusak dakwah, yang penting jangan merusak agama Allah. Rasulullah juga gitu. Kalau menyangkut diri pribadinya tidak masalah, saya halalkan. Kalau sudah merusak dakwah tidak bisa berhadapan dengan saya. Inilah kisah singkat tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita semakin cinta dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir batin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah, kita diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak hari kiamat kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat minum dari al haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dikumpulkan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga bersama Nabi, bersama siddiqin, syuhada dan salihin.